majlis ilmi, majelis ilmu. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, pembahasan yang kita akan bahas dan berkaitan dengan masalah yang penting merupakan kewajiban seorang muslim. Mana pembahasan kita pagi hari ini membahas sebuah buku dengan judul At-Tariqu ila Husnil Khuluq Umayyah binti Muhammad Al-Ansari hafizahullah taala yang ditakdim kepada Syekh Abi Abdullah Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala dan diterjemahkan dengan bahasa Indonesia menggapai surga tertinggi dengan akhlak mulia. di mana judul buku ini diterjemahkan dari isi buku ini dan dari hakikat keutamaan akhlak yang mulia di mana orang yang berakhlak mulia akan menempati surga yang tinggi nanti yaumul kiamat Ikhwatu iman rahimakumullah. Pembahasan yang berkaitan dengan khusnul khuluq atau mayuqalu inda ba'dil ulama makarimul akhlaq wa mahasinul 'adah pembahasan yang berkaitan dengan akhlak mulia dengan dikenal husnul khuluq ataupun dikenal dalam istilah para ulama makarimul akhlak akhlakul karimah atau disertakan dengan istilah mahasinul adah ketahuilah bahwa para ulama mentakbirkan yang berkaitan dengan akhlak dan membahas tentang kedudukan akhlak di mana mereka kadang-kadang mengatakan ad-dinu kulluhu al-khuluq agama semuanya adalah akhlak Ulidhalika qala Allah Ta'ala في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنك لعلى خلق عظيم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق Para ulama kita mengatakan bahwa agama semuanya adalah akhlak. Karena Allah Ta'ala telah berfirman dan menyatakan tentang Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam innaka la'ala khuluqin azim dengan menggunakan tauki dua kali sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang mulia bahkan dinyatakan dengan ada tulhasar dalam nafs yang lain innama bu'istu liutammima makarimal akhlak hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak maka di sini menunjukkan tentang masalah akhlak adalah pembahasan yang sangat mulia bahkan merupakan min arkani Bahkan ia adalah merupakan rukun di antara rukun kenabian. Wa alamatun min alamati Nubuah, Dan akhlak yang mulia merupakan ciri di antara ciri kenabian. Sebagaimana kisah Hirokal ketika bertanya kepada Abi Sufyan an sifati Nabi sallallahu alaihi wasallam atau an awsafi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana juga dinyatakan oleh sejarah tentang pertanyaan Hirakal kepada Abu Sufyan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana ia bertanya apakah ia suka berdusta sebelum diutus maka Abu Sufyan menyatakan tidak apakah ia suka mengkhianati amanah maka Abu Sufyan mengatakan tidak di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memiliki sifat akhlak yang mulia yang dinamakan dengan asidku wal amanah, jujur dan amanah. Oleh sebab itu, ketika kita membahas apa yang dimaksud dengan akhlakul karimah atau yang dimaksud dengan husnul khuluq atau yang dimaksud dengan makarimul akhlak maka seorang muslim tidak boleh menyangka Bahwasanya yang dimaksud dengan husnul khuluq semata-mata husnul muamalah ma'al makhluk yaitu baiknya akhlak dengan sesama makhluk karena kalau dinyatakan ad-dinu kulluhu al-khuluq agama adalah semuanya adalah akhlak din yaitu dinul Islam semuanya adalah akhlak. Akan tetapi ketika pembahasan ini dihususkan dalam sebuah ilmu dihususkan dalam satu pembahasan ketika orang membaca dan menjelaskan tentang husnul khuluq maka pembahasannya sifatnya adalah juz'iyah. Sifatnya adalah parsial tentang pembahasan yang khusus. Di mana dimaksudkan dengan husnul huluk adalah tariqah wa kaifiyah muamalah al-hasanah ma'al makhluk. Ketika dibahas dalam ilmu yang khusus, dalam pembahasan yang sifatnya parsial yang berkaitan dengan akhlak maka yang dimaksud dengan akhlak adalah cara muamalah yang baik dengan sesama makhluk. Itu yang dimaksud dengan al-khuluq ataupun yang dimaksud dengan husnul khuluq atau yang dimaksud dengan makarimul akhlak. Tetapi sebenarnya yang dimaksud dengan husnul khuluq itulah yang dimaksud dengan din, agama. Di mana mencakup seluruh aspek kehidupan yang berkaitan dengan hakikat dinul Islam. Oleh sebab itu Allah telah menyatakan innaka la'ala khuluqin adzim. Wa qalat Aisyah radhiyallahu taala anha fi sya'ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluquhu Al-Qur'an. Oleh sebab itu Allah telah berfirman Sesungguhnya engkau berada dalam akhlak yang mulia, dalam akhlak yang agung. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha berkata tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Quran. Maka mengamalkan isi Al-Quran dan mengamalkan konsekuensi Al-Quran berarti dia telah berakhlakul karimah. Orang yang akhlaknya mulia maka ia yang melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala, yang melaksanakan isi Al-Quran, maka itulah yang dimaksud dengan akhlakul karimah. Tetapi sekali lagi ketika dibahas dalam pembahasan yang khusus, ketika dibahas dalam pembahasan yang parsial, maka yang dimaksud dengan husnul khuluq ayat tariqah atau kaifiyah muamalatul insan, muamalatul makhluk. Maka yang dimaksud dengan pembahasan yang khusus, pembahasan yang parsial adalah cara bermuamalah atau toriko muamalah dengan sesama makhluk dan terutama secara khusus muamalah sesama manusia. Maka ini yang dimaksud dengan akhlak. Ketahuilah bahwasanya as saadatu wan najat fi dunya wal akhirah tarji ila ay tarji'u ila amrayn bahwasanya kebahagiaan di dunia dan di akhirat kembali kepada dua hal Kama qala ulama'una yani husnul mu'amalati mal khaliq wa husnul mu'amalati ma'al makhluk. Di mana ya seorang keberuntungan seseorang keselamatan seseorang ketinggian derajat seseorang di dunia dan di akhirat kembali kepada dua hal yang pertama husnul muamalati ma'al khaliq. Yang kedua husnul muamalati ilma al makhluk. Al awal al aslu, wasani al farol. Di mana yang awal adalah merupakan pangkalnya, sedangkan yang kedua adalah merupakan cabangnya. Barang siapa yang benar muamalahnya bersama Allah Ta'ala, maka ia akan selamat. Dan barang siapa yang benar muamalahnya, baik muamalahnya bersama sesama makhluk, maka ia akan selamat. Walidzalika qala Allah Ta'ala fi suratil Baqarah fi dzikri awsatil muttaqin. Qala Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فجمع الله تعالى بين الصلاة وبين الزكاة والصلاة من حسن المعاملة مع الخالق والزكاة من حسن المعاملة مع المخلوق فإن من أنكان حسن الخلق badlun nada. Kama qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Maka Allah taala menggabungkan dalam ayat ini tentang dua sifat orang yang bertakwa. Di antaranya adalah menunaikan sholat dan yang kedua adalah menunaikan zakat. Maka menunaikan sholat sebagai gambaran husnul muamalati ma Allah. Baiknya akhlak muamalah bersama Allah Ta'ala. Adapun yang berkaitan dengan zakat adalah husnul tima al makhluk. Maka Allah Ta'ala menggandengkan antara muamalah tuma Allah wa tuma al makhluk. Wahuma min awsafi ahli taqwa. Min awsafil muttaqin. Dan keduanya termasuk sifat perangi orang-orang yang bertakwa iman rahimakumullah. Walidzalika qala Asy-Syaikh Muhammad rahimahullah taala fi kitabih Makarimil ahlak Oleh sebab itu Syekh Muhammad rahimahullah taala mengatakan dalam kitabnya Makarimul ahlak di mana beliau menyatakan termasuk kesalahan pemahaman seorang muslim menyangka bahwa yang dimaksud dengan husnul khuluq semata-mata baik hubungan dengan sesama manusia. Sebenarnya kata beliau, husnul khuluq pokoknya terbagi kepada dua. Husnul khuluq ma Allah wa husnul khuluk ma al makhluk. Yaitu husnul khuluq ada dua, husnul khuluq fi muamalatil khaliq wa husnul khuluqi fi muamalatil makhluk. Adapun husnul khuluq fi muamalatil khaliq ay fi muamalatil Allah taala yajma'u fi salatati umuri. Beliau mengatakan adapun baiknya akhlak bersama Allah taala Husnul hulukna Allah tergabung dalam tiga poin. Dan ini bukan pembatasan, akan tetapi membahas dengan sesuatu yang memungkinkan bisa terbawa setiap perkara yang berkaitan muamalah manusia dengan Allah Ta'ala. Yang pertama, dikatakan adalah talaqi ahbarillah bis tasdik wa talaqi ahkamihi bitanfidi wa Tasdik. wa talaqi aqdarihi bis sabri wa ridha di mana Syekh Nusaimin mengatakan adapun husnul muamalah ma Allah husnul khuluq ma Allah maka intinya terbagi kepada tiga. Ataupun kembali kepada tiga perkara. Yang pertama, menerima berita dari Allah dengan cara membenarkannya. Ayat tasdiqu fi ma'ahbar. Yaitu membenarkan apa-apa yang dihabarkan oleh Allah Ta'ala. Minal umuri al-ghaibiyah. Yang berkaitan dengan perkara-perkara goib minal umuri madiyah wal umuri al mustaqbal baik perkara yang telah lalu ataupun yang akan datang maka seorang mukmin yang dikatakan memiliki akhlak yang mulia poin yang pertama ia harus membenarkan apa yang dihabarkan oleh Allah taala sawaun kana aqluhu yuayyiduhu al-aqluhu yani layakkan sama saja akalnya menguatkan apa yang dihabarkan oleh Allah Ta'ala atau kadang-kadang seseorang akalnya tidak mampu untuk mencerna apa yang dihabarkan oleh Allah Ta'ala. Seorang mumin harus tunduk kepada habar Allah Ta'ala pada berita yang telah didatangkan oleh Allah Ta'ala. Oleh sebab itu Al-Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Asyairah ma indahum ma'Allah. Oleh sebab itu orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Asyairah wasairu ahli kalam ma indahum ma'Allah. Oleh sebab itu orang-orang ahli kalam mereka tidak punya alat bersama Allah Ta'ala. Bahinahum yunkiruna asma Allah. Wa yunkiruna sifat Allah. Di mana mereka mengingkari nama Allah dan mengingkari sifat Allah Ta'ala. Biukulihim. Wa bi'araihim. Wa bimakan alaihim min madhabihim. Di mana mereka mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dengan royu-royu mereka dengan akal-akal mereka. Mereka tidak punya akhlak bersama Allah Ta'ala. Dengan alasan mereka mengatakan, Isbatul istiwa misalnya, yastalzimu tasbih. Isbatul yadaini yastalzimu tasbih. Ila akhirihi. Di mana mereka mengatakan kalau kita menetapkan istiwanya Allah di atas aras, maka berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Kalau kita menetapkan sifat dua tangan bagi Allah, maka itu berarti menyamakan dengan sifat makhluknya. Oleh sebab itu ahli sunnah, orang yang paling mulia alatnya bersama Allah Ta'ala. Fa'innahum. Karena sesungguhnya mereka itu inkiat wal istislam. Menerima dan tunduk kepada apa yang dihabarkan oleh Allah Ta'ala. Maka sifat orang yang beriman, sifat orang yang bertakwa dikatakan الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Lihat ya. Ini yang dimaksud dengan makarimul akhlak. Alladzina yunkiruna azab al-qabri. Alladzina yunkiruna azab al-qabri. Wa yunkiruna nuzula Isa alaihi salam. Wa yunkiruna khuruj dajjal laisalamul akhlakul karimah. Orang yang mengingkari adanya azab kubur, orang yang mengingkari turunnya Nabi Isa, orang yang mengingkari datangnya Dajjal, mereka adalah tidak punya akhlak. Kenapa? Sebab mereka tidak membenarkan apa yang dikabarkan oleh Allah Ta'ala. Ini poin yang pertama. Dan ini seluruh apa yang dihabarkan oleh Allah Ta'ala baik yang berkaitan dengan surga neraka dan kejadian-kejadian yang akan dihadapi oleh kita di arafatil kiamat yang berkaitan dengan syafaat. Kalau khawarij, laisa lau ahlak. Wal mu'tazilah laisa lau ahlak. Khawarij tidak punya akhlak. Mereka mengingkari adanya orang-orang mukmin yang masuk neraka dikeluarkan dari neraka. Mereka tidak menerima kabar dari Allah Ta'ala Bahkan ini adalah merupakan orang yang paling su'ul akhlak. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala telah menjelaskan dalam kitabnya Isti, Istimai Juyus Islami menjelaskan bahwa orang-orang yang mengingkari tentang nama dan sifat Allah Ta'ala dan mengingkari apa yang diabarkan oleh Allah Ta'ala tentang zatnya, nama dan sifatnya orang yang tidak berakhlak bersama Allah Ta'ala. Yang kedua, baik akhlak bersama Allah Ta'ala, menerima hukum Allah Ta'ala, dengan cara mentadbikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu Allah Ta'ala mensyaratkan iman yang benar berkumpul tiga perkara berkaitan dengan hukum dan syariat Allah Ta'ala. Lihat dalam surat An-Nisa ayat 65. Allah Ta'ala berfirman, Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka bima syajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Orang yang baik akhlaknya adalah orang yang menerima hukum Allah Ta'ala. Yang tunduk kepada hukum Allah Ta'ala. Dan merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berakidah. Dalam bermanhaj. Dalam bermuamalah. Dalam bersiasa, berpolitik. Dalam berakhlak. Dalam seluruh aspek kehidupan. Dia merealisasikan hukum Allah Ta'ala. Maka ia yang baik akhlaknya kepada Allah Ta'ala. Adapun orang yang menolak hukum Allah Ta'ala, yang berpaling dari hukum Allah Ta'ala, yang tidak menerima hukum Allah Ta'ala, maka sungguh Allah Ta'ala telah mensifati mereka dengan tiga sifat. Pemalam yahkum bima angzalallah faulai kaumul kafirun. Pemalam yahkum bima angzalallah faulai kaumul fasikun. Pemalam yahkum bima angzalallah faulai kaumul bolimun. Mereka punya sifat-sifat. Pertama, dikatakan kafir. Kedua dikatakan dolim ketika dikatakan fasik. Tahu suruh Orang yang menentang hukum Allah Ta'ala. Yang tidak menerima hukum Allah Ta'ala. Yang tidak tunduk kepada hukum Allah Ta'ala. Mereka adalah su'ul kulub. Bala tadun. Anakutul husnul bimujaradi muamalatil hasan al Maka tidak boleh kita menyangka bahwasanya yang dimaksud dengan baik akhlak semata-mata kita baik dengan sesama tetangga, baik dengan sesama saudara. Bal wal asal bahkan ini adalah asalnya. Ini adalah pokoknya. Oleh sebab itu taat kepada Allah, taat kepada Rasul dikaitkan dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiiur rasul. Bahkan Allah Ta'ala menggandengkannya dan menyebutkannya tidak kurang dari 40 ayat. dari 40 ayat. Mari kita buktikan bahwasanya berpaling dari sunnah, berpaling dari hukum Allah, berpaling dari syariat Allah Ta'ala adalah merupakan seul huluk. Buktinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencerca, melaknat dan bersikap keras kepada orang yang berpaling dari sunnah. bu misal. Kita berikan misal. Allah السلامة ابن أقوى بين له جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقل رجل بشماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل بيمينه فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله فقال هذا رجل لا استطعت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت ما بناك إلى الكبر فلم يرفع يداه إلى فيه lihat kepada hadis ini Kami duduk dulu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ada orang minum dengan tangan kiri. Ada orang makan dengan tangan kiri. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, makanlah dengan tangan kanan. Sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Lalu orang ini mengatakan, aku tidak mampu makan dengan tangan kanan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Sesungguhnya engkau tidak mengatakan itu ilal kibr. Kecuali apa? Al kibru. Wal kibru usul apuan wal kibru suul khuluq. Dan sombong adalah seluruh. Maka Nabi berdoa untuknya agar Allah Ta'ala tidak memberikan kemampuan kepadanya untuk menggerakkan tangannya. Maka akhirnya tangannya tidak bisa bergerak dan tidak bisa mengantarkan makan dan minuman ke mulutnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalimat itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang yang melakukan bidah dan orang yang memberikan dukungan kepada pelaku bidah, la'anallahu man awa muhdisa, wa la'anallahu man ahdatha fi dinillah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Taala melaknat kepada orang yang membuat perkara yang baru dalam agama dan Allah Ta'ala melaknat kepada orang yang memberikan bantuan perlindungan kepada pelaku bidah. Jelas. Yang ketiga, yang termasuk husnul huluk Allah adalah menerima takdirnya dengan kesabaran dan keriduan. adamu tasahud. Di mana orang itu tidak murka akan musibah yang menimpa kepadanya. Apa-apa yang menimpa kepada dirinya, dia ridho dan somar akan apa-apa yang menimpa kepada dirinya. Maka ini adalah merupakan husnul khuluq fi muamalatil khaliq. Dan ini adalah merupakan asal, merupakan pokok. Sedangkan yang kedua, yang kita akan membahasnya hari ini adalah husnul khuluq fi muamalati al mahluk yaitu baiknya akhlak di dalam bermuamalah dengan sesama makhluk Berkata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, adapun husnul khuluq ma'al makhluk yujma'u fi satu umurin aidan. Maka adapun baik Allah bersama sesama makhluk ini pun terkumpul intinya dalam tiga hal sebagaimana beliau menukil dari Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala. Yaitu mereka mengatakan dengan kalimat yang mudah husnul khuluq bersama makhluk terkumpul dalam tiga hal ini akan mencakup semua bentuk-bentuk akhlak. Yang pertama adalah badlun nada. Wa kafful ada wa talaqatul wajhi. Di mana muamalah yang baik bersama sama makhluk terkumpul dalam tiga perkara. Yang pertama adalah badlun nada, Al-muradu bihi al-judi wal karam wal afu wal nasru wal i'ana wa misliha. Yang dimaksud dengannya di antaranya adalah al-jud wal karam, bersikap dermawan. Bersikap pemaaf dan sejenisnya. Dan tentunya kita akan dapatkan pujian-pujian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada akhlak akan terkumpul dalam poin yang pertama. Ini. Sedangkan yang kedua adalah ada. Watar gilgibati, gibati, watarkin namimati, watar borwi, wa tarkil qatli wa Adapun yang dimaksud dengan kapul ada seperti meninggalkan gibah, meninggalkan namimah, dan yang semisalnya kasubi watani, mencaci, melaknat dan sejenisnya. Tidak memukul, tidak membunuh dan sejenis-sejenisnya. Adapun yang ketiga yang merupakan pokoknya adalah tolakatul wajhi wabasasatul satu wajhi yaitu berwajah ceria ataupun berwajah manis ketika bertemu dengan sesama manusia. Maka ini adalah merupakan usul husnul guluk. Jadi pokok husnul guluk yang semua hadis-hadis ataupun nas-nas baik Al-Quran ataupun Sunnah yang berkaitan dengan pembahasan baik akhlak akan kembali kepada poin ini. Walaupun sebagian para ulama mengatakan ah, husnul huluk asyaratun. Husnul huluk ada sepuluh. Tetapi kalau kita teliti yang sepuluh yang disebutkan oleh sebagian para ulama akan kembali kepada tiga poin ini. Kita akan jelaskan hal-hal ini dan apa yang ada dalam kitab Ikhwatu iman rahimakumullah. Selanjutnya kita akan bahas manzilatu husnul khuluq. Kedudukan husnul khuluq. Yang pertama, husnul khuluq min arkani nubuwah akhlak adalah merupakan rukun kenabian. Yang dimaksud tidak ada seorang nabi kecuali pasti akhlaknya apa? Baik. Au min alama min alamati nubuwah. Ini alamatun min alamati nubuwah. Dan ia adalah merupakan alamat dari alamat kenabian lihat ya, kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna kala ala kulukin tadi Inna istu lima diutam lima maka rimilah. Ini jelas. Kemudian dalam buku ini dijelaskan tentang kisah ketika Hirokal bertanya kepada Abu Sufyan tentang jati diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ia pernah berdusta sebelum jadi nabi? Kata Abu Sufyan tidak pernah. Maka dikisahkan Seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa di bukit gunung ini, di bukit ini ada musuh, maka orang-orang kufar Quraisy semuanya akan mengatakan dan menyetujui dan membenarkan apa yang dihabarkan oleh Rasul, karena Rasul tidak pernah berdusta. Apakah ia suka mengkhianati janji? Tidak pernah. Bahkan Abu Sufyan mengatakan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia adalah orang yang suka memberi. Dia adalah orang yang suka memaafkan dan seterusnya. Dan Khadijah radhiyallahu taala ketika menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki rasa takut tabi'iyah, takut tabi'iyah, takut dengan musuh, takut dengan rekayasa orang kufar Quraisy, maka apa apaan? Khadijah radhiyallahu taala mengatakan, sesungguhnya kaummu tidak akan menghinakanmu dan tidak akan menghardikmu dan tidak akan mengusirmu. Kenapa? Sebab engkau adalah orang pilihan. Orang yang memiliki akhlak, orang yang dermawan, orang yang baik. Kain dikatakan arkanur nubuwah. Maka tentunya yang dimaksud dalam poin ini bahwa kalau kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita akan membawa agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mesti memiliki sifat ini. Bahkan ketika Allah Taala mengkisahkan tentang Musa alaihissalam, ketika akan dipekerjakan oleh Nabi Harun alaihissalam, maka putri Nabi Harun alaihissalam mengatakan, Inna khairu man al Al-Amin. Bahwasanya Nabi Musa alaihissalam ketika dipilih untuk menjadi pembantu dan kemudian dijadikan sebagai suami anaknya Nabi Harun dan mas kawinnya adalah dengan cara bekerja. Kemudian para putrinya mengatakan, sesungguhnya orang yang paling layak untuk dijadikan pekerja yang memiliki dua sifat, al-qawiyu al-amin. Itu orang yang apa? Orang yang memiliki kemampuan jasad sebab orang yang lemah tidak mungkin bisa bekerja. Orang yang tidak memiliki keahlian tidak bisa bekerja. Tetapi orang tidak hanya profesional. Profesional perlu disertai al-amin. Yaitu apa? Jujur. Maka lihat, mengisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam di mana disifati apa? Al-Qawiyu Al-Amin. Al-Qawiyu Al-Amin. Maka di sini dikatakan bahwasanya husnul huruf min arkani nubuwah. Alamatun min alamati nubuwah. Yang kedua, makarimul akhlak atau husnul huluk min a'bami wasilah fi da'wati Allah bahwa alat yang mulia adalah merupakan wasilah yang paling agung yang akan menyebabkan diterimanya dakwah dan merupakan wasilah yang paling agung dalam berdakwah kepada Allah Ta'ala. Maka, ikhwatu iman rahimakumullah, orang yang akan mendakwahkan dinul Islam, orang yang akan mendakwahkan sunnah, mesti dia memiliki akhlak yang mulia. Selalu dinyatakan oleh para ulama, akhlakul karimah fi dakwati kal jism. Akhlak yang mulia di dalam berdakwah kepada Allah Ta'ala dan mendakwakan sunnah ini adalah bagikan jembatan jadi jembatan bagi orang yang didakwahi oleh kita. Berapa ribu orang menolak dakwah hak dikarenakan su'ul hulu. Dikarenakan apa su'ul hulu? Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal bisa wa warahmatihi oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan apa? Dengan kasih sayangnya, dengan kelembutannya, dengan akhlaknya yang menjadi wasilah kufar Quraisy dan orang-orang yang sekitarnya menerima dakwah. Kita berikan beberapa contohnya. Kita ketahui lihat ya ini bahasan yang berkaitan dengan akhlak karena kalau satuan akhlaknya dalam buku ini telah dijelaskan. Saya akan mengisyaratkan kepada perkara-perkara yang sangat penting. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya apa? Al-Wasitiyah. Kitab Al-Wasitiyah kita mengenal kitab Al-Wasitiyah adalah kitab yang disusun oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ba'da ruju'ihi minal hajj setelah beliau kembali dari sebagai permintaan dari ahlul wasit. Fakataba hadih risalah bainal asri wal maghribi. Maka ia menyusun kitab Al-Wasitiyah ini di antara asar dengan maghrib. Jadi Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala tidak seperti kita hari ini menyusun kitab. Memerlukan maktabah. Memerlukan apa berbagai apa berbagai rujukan Imam bin Taimiyah rahimahullah taala min hibbihi dari hafalannya. Maka ia menyusun kitab Al-Wasitiyah dalam waktu di antara asar dengan maghrib. Di mana kitab ini kalau dilihat terbagi kepada tiga intinya. Mujmal i'tiqadi ahli sunnah, mujmal manhaj ahli sunnah wa fi akhir bayan an akhlakil ahli sunnah di mana kitab ini terbagi kepada tiga sisi. Sisi yang pertama menjelaskan tentang iktikad ahli sunnah secara global. Dan ini bisa dikatakan nisfu awsulusain setengah kitab ataupun dua per tiga kitab. Kemudian setelah itu menjelaskan tentang manhaj ahli sunnah fil istidlal dalam pengambilan dalil. Kemudian beliau menyusun dan mengatakan dalam kalimat yang terakhir dan kami meyakini bahwa sebaik-baik mukmin ahsanukum khuluqah. Maka lihat bahwa Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala memasukkan akhlakul karimah di dalam kitab yang berkaitan dengan manhaj dan dakwah, berkaitan dengan akidah, Dan setiap kitab yang berkaitan dengan akidah pasti ada berkaitan dengan akhlak. Salah satunya bahwa ciri ahli sunnah tidak mengkafirkan saudaranya karena menyelisihi semata-mata menyelisihinya. Mereka tidak mengeluarkan mukmin dari Islam dengan semata-mata melakukan dosa besar. Tak ada min husnil maka ini adalah merupakan bagian dari alat yang mulia. Merupakan bagian dari akhlak yang mulia. Jadi ini akhlak yang mulia. Maka dengan itu ahli sunnah dikenal apa? A'lamun nasi bil khair, arhamun nasi bin nas. Jadi ini salafiyun ahli sunnah jangan punya pemikiran yang penting akidah dan manhajnya benar, akhlaknya tidak apa-apa. Gitu. Bahkan kadang-kadang akan menjadi tertolak dakwah kepada manhaj yang sahih, dakwah kepada akidah yang sahih gara-gara akhlaknya tidak benar. Gara-gara akhlaknya buruk. Maka kita lihat istimam para ulama. Lalu kita akan berikan contoh beberapa dalil yang menunjukkan bahwa akhlak yang mulia akan menyebabkan mudahnya menerima kebenaran. Misal yang pertama, Hirokal yang tadi. Kemudian orang-orang Farsi dan orang-orang Rum mereka masuk kepada Islam dengan berbondong-bondong. Hal itu karena mereka mengetahui akan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu karena mereka mengenal akan akhlak para sahabat radhiyallahu taala Maka mereka menerima Islam afwaja dengan berbondong-bondong. Lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang kencing di masjid. Ja'a robiun fabala fi taibatil masjid jazarahu an-nas. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam da'u hatta yatbi baulahu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam di ashabihi ahrikuhu bil ma. Dalam sebuah hadis dinyatakan ada orang Arab Badui masuk masjid ya. ya Arab Badui tidak tahu tentang ada bagaimana di masjid lalu ia kencing di masjid. Ya di ujung masjid. Maka para sahabat langsung memburunya dan menghardiknya akan mengusirnya atau seolah-olah akan membunuhnya. Pokoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam da'u. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam biarkan sehingga selesai kencingnya. Untuk ilah husnul muamalah. Biar kepada cara muamalah. Biarkan sehingga ia selesai kencing. Maka Rasul memerintahkan kepada para sahabat apabila selesai kencing, ambil satu ember air lalu tuangkan ke tempat kencingnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada orang itu, Inna hadal masjid yasnu fihi an wal qadar. Lalu Nabi Shallallahu berkata kepada orang ini, apakah mencacinya? Yastumuhu. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yal'an wa yastumuhu? Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencacinya, mencercanya, menghinanya kepada orang ini? dasar kamu orang tidak tahu agama, dasar kamu adalah orang tolol. Tidak. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya masjid ini tidak layak untuk najis dan kotoran. Maka orang itu mengatakan irham Muhammad dan la alaihim. Rahmati Muhammad dan jangan mereka katanya. Mereka keras. Rahmati Muhammad. Nah, ini surah. Ini kalian. Contoh. Artinya apa? Sekarang ketika kita akan menghidangkan dakwah ini, menyampaikan sunnah ini, mesti sunnah ini digandeng, disertai dengan ahlakul karimah. Cara menyampaikannya, cara menyajikannya, sehingga menjadi indah. Misal yang kedua, di dalam sholat, ada orang yang bersin, Lalu ada sahabat, Yarhamukallah. Ideologi salat dia berdoa, Yarhamukallah. Maka orang satu masjid melihat kepadanya. Seolah-olah dikeluarkan dari masjid. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat? Hal yastumuhu? hal yasubuhu. Apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencercanya, menghinanya? Mengatakan, kamu tidak tahu bagaimana sholat. Kamu begini, begini. Dasar kamu orang pinggiran atau dan sebagainya. Tidak. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Inna fiha solati sukla la taslu fiha wa inna ma fiha azikru wa tasbihu wa ta'hliru